Yang nantinya setelah kita ketahui mudah-mudahan Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dengan duduknya kita ini kita digolongkan orang-orang yang digolongkan Allah sebagai orang yang diangkat derajatnya di atas orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian Orang yang beriman diangkat derajatnya di atas kedudukan orang yang tidak beriman. Dan walladzina utul ilma darajat. Di antara orang yang beriman tadi akan Allah angkat lagi golongan orang-orang yang Allah berikan ilmu lebih tinggi beberapa derajat. Sehingga kita melihat sejarah para ulama bahkan para sahabat sebelumnya mereka mengangkat derajat seseorang dikarenakan kandungan ilmu agama yang dibawa oleh orang tersebut. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau mendapatkan gubernur Mekah menunjuk seorang bekas budak yang telah dimerdekakan kemudian ditunjuk sebagai pemimpin bagi kalangan penduduk lembah Umar bertanya kepada gubernur tadi. Man ibnu Abza, siapakah ibnu Abza? Maula min mawalina. Bekas budak daripada budak-budak kami dahulu. Atas ta'milu maula, apakah kalian menunjuk bekas budak ditunjuk sebagai pimpinan? Sungguh sangat tidak pantas. Asalnya demikian, sesuatu secara akal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Namun diterangkan oleh beliau, innahu alimun bi kitabillahi wal faraid. Ibnu Abza walaupun bekas budak namun beliau adalah orang yang alim. Betul-betul mengilmui dengan kitab Allah Al-Quran wal faraid tentang ilmu pembagian waris. Maka bersegera Umar mengatakan, Laqad sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengar nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang harus kita pegang kalau ingin menjadi orang yang mulia. Apa itu? Kata Umar bin Khattab, Rasul bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dengan sebab mengikuti kitab yang mulia ini suatu kaum. Dengan kitab Al-Quran Allah akan mengangkat golongan suatu kaum. Dan Allah pun merendahkan yang lainnya dengan sebab Al-Quran. Siapakah mereka yang diangkat? Orang-orang yang mau mengikuti petunjuk dalam Al-Quran. Dan siapa mereka yang akan direndahkan oleh Allah? Mereka yang menyimpang. Jauh tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Masyiral muslimin rahimani warahmatullah. Maka jadilah duduknya kita belajar Al-Quran. Bukanlah dalam rangka untuk sebagai pelipur lara. Bukanlah dalam rangka untuk sekedar mengisi kekosongan waktu. Bukanlah sekedar kita ingin mencari pengetahuan belaka. Namun duduknya seorang di majelis ilmu yang dibacakan padanya kitab Allah adalah sebuah ibadah. Adalah sebuah ibadah. Maka niatkanlah kita duduk di sini untuk ibadah kepada Allah. Di mana ibadah inilah yang bisa menjadikan baiknya keimanan kita. Dan lurusnya amal perbuatan kita. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah kita sekarang berada di pertengahan bulan Zulqa'dah. Bulan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Digolongkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua golongan bulan yang mulia. Yang pertama bulan Zulqa'dah merupakan salah satu bulan-bulan haram yang Allah jadikan untuk kita memuliakan bulan tersebut dengan menjaga amalan soleh dan tidak menjelumuskan diri kita ke dalam amalan-amalan maksiat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddata syuhuri indallahi asyara syahrun fi kitabillah Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim la tadlimu fihinna anfusakum. Allah Ta'ala berfirman, Sesungguhnya hitungan bilangan bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan. Yang ini telah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Maka itulah agama Allah yang lurus supaya kalian beribadah kepada Allah satu-satunya. Dan janganlah berbuat. Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Empat bulan haram diterangkan di dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bazzar dikala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada, beliau berkhutbah di tanggal 9 zulhijjah hari Arafah. Setelah beliau menanyakan tentang keberadaan tanah haram dan bulan haram, maka beliau menyatakan salah satu mutatabi'at. Tiga bulan berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Disebut bulan-bulan haram. Dan yang keempat, Rajabun Mudar. Bulan Rajab yang ditetapkan oleh kaum Mudar. Yakni yang letaknya antara Jumadis Saniyah dan Sya'ban. Bulan ketujuh daripada bulan-bulan Zihijriyah. Nah, yakni bulan ketujuh. Berarti bulan haram, bulan Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, dan bulan Muharram serta bulan Rajab sebagai bulan yang keempat. Dan kita berada di awal-awal daripada bulan-bulan haram. Bulan Zulqa'dah sudah pertengahan lewat sedikit. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu pula, kemuliaan yang kedua yang ada pada bulan Zulqa'dah ini adalah bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan-bulan haji. Di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang bulan-bulan haji di dalam surat Al-Baqarah 197 Al-hajju ashhurum ma'lumat haji itu hanya boleh dilakukan di bulan-bulan yang telah diketahui maka barang siapa yang telah terkena kewajiban haji di dalamnya, maka janganlah dia berbuat rofas kata-kata kotor saru, ucapan-ucapan saru, ya, tabu. Wala fusuqa dan janganlah berbuat fasik, bermaksiat kepada Allah. Wala jidala dan janganlah senang berbantah-bantahan ketika sedang melakukan haji. Wa ma taf'alu min khair, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, ya'lamhullah, Allah Maha mengetahui ikhlas atau tidak. Allah Maha mengetahui. Fatazawwadu maka berbekalah kalian fa inna khairaz zati taqwa. Adalah kebaikan sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah wattakuni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan-bulan haji yang Allah terangkan maklumat telah diketahui. Diterangkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama yakni bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Dan demikian pula bulan Zulhijjah. Hanya saja sebagian ulama terjadi perselisihan di dalam bulan Zulhijjah apakah seluruhnya atau bagian pertengahan awalnya saja. Nah, namun yang jelas bulan-bulan haji adalah dimulai dari bulan Syawal bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Dan walhamdulillah tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita warga Purbalingga telah berangkat dengan dilepas dari kabupaten sini dengan tiga kali pelepasan. Tanggal 27 bulan Juli ditambah dengan tadi tanggal 9 di bulan Agustus ini dengan dua kali pelepasan pagi dan sore. Maka kita selalu mendoakan kepada Allah untuk saudara-saudara kita. Semoga mereka dimudahkan untuk melakukan manasik haji. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada hati-hati mereka. Dan diberikan petunjuk untuk bisa melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka akan berpulang dengan membawa pahala haji yang mabrur. Amin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam merupakan agama rahmah. Islam merupakan agama yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat dan kebaikannya bisa dirasakan oleh seluruh manusia. Bukanlah agama yang menakutkan, bukanlah agama yang memberatkan, namun Islam agama adalah agama yang ringan. Allah Ta'ala berfirman tentang syariat yang Allah tetapkan. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan dari kalian kemudahan. Bukan menginginkan kesusahan. Maka walhamdulillah. Syariat yang mudah ini ternyata bisa dirasakan dengan penuh kemudahan oleh mereka orang-orang yang betul-betul mendalami tentang pendidikan Islam yang mau kembali kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikala Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan haji merupakan suatu kewajiban, bahkan pula satu daripada rukun-rukun Islam yang lima. Dan Allah menjadikan mereka orang-orang yang haji tidaklah diwajibkan atas mereka melainkan tatkala mereka memiliki kemampuan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97 Allah taala berfirman Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin Maka Allah mendapatkan hak yang merupakan kewajiban atas manusia agar mereka melakukan haji ke Baitullah, haji ke Mekah. Tidak ada haji ke selain Mekah. Haji hanya satu yakni ke Baitullah yang ada di Mekah sana. Maka manistata'a ilaihi sabila bagi siapa yang diantara kalian memiliki kemampuan untuk mengadakan perjalanan Barang siapa yang kafir atau kufur tidak mau melakukan kewajiban haji sementara kemampuan telah ada, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada ibadah kalian. Allah tidak menginginkan, tidak membutuhkan ibadah kalian sehingga Allah akan semakin jaya. Allah tanpa kita beribadah kepadanya. Allah telah sang maha kuasa. Allah telah sang maha perkasa. Allah telah sang maha segala-galanya. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada ketundukan kita. Allah subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya. Justrulah sebaliknya kita yang sangat membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa melakukan ibadah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikala bulan yang mulia ini, di mana Allah mengkhususkan bagi mereka orang-orang yang memiliki kemampuan harta yang berlebih untuk melakukan ibadah yang mulia haji. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya telah menjanjikan Man hajja walam yarfus walam yafsuk Raja'a yaumi waladathu ummuh Orang yang melakukan haji Dengan dia melakukan haji yang mabrur Tidak dikotori dengan ucapan rofas kata-kata kotor lagi Tabu ataupun fusuk perbuatan maksiat, maka orang tersebut akan pulang ke negerinya dalam keadaan seperti baru lahir dari perut ibunya, bersih dari dosa-dosa. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Orang yang hajinya mabrur baik, maka tidaklah dia pantas mendapatkan melainkan surga. Tentunya kita semua kepengen mendapatkan kemuliaan. Namun Allah yang maha hakim, al-hakim yang maha bijaksana, tidaklah menjadikan bulan-bulan ini khusus kemuliaan bagi mereka orang yang melakukan haji saja. Namun Allah juga membuka kesempatan bagi mereka orang-orang yang tidak sempat atau belum mampu melakukan haji untuk berserikat dengan orang-orang yang melakukan haji dalam sebagian amalan dalam sebagian amalan, dalam sebagian syariat yang Allah syariatkan kepada mereka orang-orang yang melakukan haji. Apakah itu? Yani Allah menjadikan mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan al-udhiyah, berkorban. Yang ini juga Allah wajibkan bagi mereka orang yang melakukan haji tamattu ataupun haji kiron di tanggal 10, 11, 12 Dhul Hijjah mereka harus menyembelih satu binatang korban atau sepertujuh di antaranya. Nama syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, betapa mudah syariat ini. Dan bagi mereka yang tidak mendapatkan kemampuan untuk berkorban, Allah pun tidak membiarkan mereka bersedih Allah mensyariatkan bagi mereka untuk melakukan siam di hari Arafah tanggal 9 Dhul Hijjah. Yang pahalanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana tentang puasa Arafah? Beliau mengatakan ah tasibu 'alallah an yukaffira as-sanata allati qablah wa sanata ba'dah. Aku berharap baik kepada Allah bahwasanya orang yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Hijjah akan diampuni dosa-dosanya di tahun yang telah lalu dan diampuni dosa-dosanya di tahun yang akan datang. Okay? Allah berikan inilah kemudahan syarat Islam. Dikala seorang tidak memiliki kemampuan diberikan pilihan dan juga syariat yang dia pasti mampu melakukannya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini marilah kita sedikit mempelajari tentang syariat al-udhiyah, syariat berkorban. Karena berkorban merupakan ibadah. Berkorban merupakan kurbah pendekatan diri kepada Allah, berkorban merupakan suatu hal yang akan menjadi besar nilainya apabila orang tersebut melakukannya dengan benar. Dan berkorban tidak akan memiliki nilai dikala orang tersebut melakukannya tidak dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah Idul Adha Beliau bersabda, "Man shola salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Faman dhahaba qabla shalah fa ma hiya dhahbihatul lahm aw kama qala." Rasul mengatakan, orang yang dia itu sholat Aid seperti sholatnya kami dan dia menyembelih seperti nyembelihnya kami, nyembelih kurban, maka dia telah benar kurbannya. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka dia hanyalah menyembelih bagaikan sembelihan biasa saja. Tidak mendapatkan nilai penyembelihan kurban. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Bagaimanakah hukum sekitar kurban? Marilah kita mempelajari di sore hari ini. Dengan apa yang mudah untuk kita ambil, kalaupun belum selesai kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mengetahui tentang bagaimanakah hukum-hukum seputar kurban dan binatang kurban dan bagaimana cara membagi daging hasil kurban tersebut, maka sebaiknya kita mengetahui tentang pengertian apa itu kurban. Perkorban yang bahasa Arabnya al-udhiyah. Apa namanya? al-udhiyah. Yang itu merupakan ibadah didefinisikan oleh para ulama adalah yang namanya berkorban yaitu ma yutsbahu minal ibili awil baqari awil ghanam awil ma'iz taqarruban ilallahi yaumal 'id bisa babi aidi kata beliau yang namanya berkorban adalah seorang menyembelih binatang berupa onta atau sapi atau kambing kambing dalam artian kambing yang berbulu ataupun kambing yang domba tadi atau yang berambut wedus biasa eh? di hari raya Aid disebabkan karena adanya Idul Adha. Berkorban adalah menyem, seorang menyembelih binatang korban berupa berupa ibil, unta, atau sapi, atau kambing, baik yang bentuknya berambut atau bentuknya berbulu. Nah, di hari raya Aid dengan sebab kita mendapatkan hari Aid. Inilah namanya berkorban. Sehingga dari pengertian ini kita mengetahui. Berkorban yang merupakan bentuk takorup mendekatkan diri kepada Allah. Harus yang disembelih onta atau sapi atau kam, kambing. Sehingga kalau orang mengatakan di raya, raya ini saya hanya akan berkorban dengan ayam. Maka ini bukan ibadah korban walaupun mungkin sekandang ayam ya. Nilainya berapa? 100 juta ya. Kalau sapi hanya cuma 21 juta. Oh, lebih banyak saya. Namun dia bukan mendapatkan nilai korban. Lebih-lebih kalau yang mengatakan saya korban perasaan saja. Ya. Loh kok perasaannya dikorbankan kenapa, Pak? Ya. Jangan senang berkorban perasaan. Bagaimana supaya orang tersebut tidak menjadi korban perasaan? jadilah orang yang beriman. Karena orang kalau beriman dengan sebenar-benar iman, maka kebahagiaannya, kelonggaran dia, kesuksesan dia akan menjadi nilai untuk bersyukur kepada Allah dan itu baik. Musibah yang menimpanya, kesempitan yang melanda, dan juga penyakit yang dia derita, dia pun akan bersabar sehingga sabarnya pun akan menjadi baik. Bahkan kadangkala ketika imannya sempurna dia bisa bersyukur. Karena dia tahu kadangkala seorang akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah di surga nanti dengan sebab musibah yang menimpanya. Ya. Sehingga ada peribahasa sengsara membawa nikmat. Gino pembuatan. Tapi kapan itu? Kalau seorang bisa menghayati sebuah musibah. Bisa memetik hikmah dari musibah yang dia rasakan. Kalau musibah dihadapi dengan hawa nafsu, isine suloyo, isine apa? Menderita yang jadinya istilahnya korban perasaan. Ya, barokallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa Kapan supaya tidak menjadi korban perasaan? Jadilah orang yang beriman. Bagaimana supaya jadi orang beriman? Belajar, beramal, dan berdakwah. Serta bersabar dalam segala bentuk kesusahan. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kurban. Seorang menyembelih binatang berupa unta atau sapi atau kam kambing di hari raya Id dengan sebab adanya hari raya Id sebagai bentuk taqarruban ilallah taala sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti keluar daripadanya seorang yang menyembelih sapi, kambing atau bahkan onta. Namun dalam rangka untuk makan daging saja. Dalam rangka untuk sekedar senang-senang saja. Lebih-lebih mereka yang dalam rangka untuk berbangga-bangga. Maka ini bukanlah kurban uthiyah yang baik. Karena dipersyaratkan takarruban mendekatkan diri kepada Allah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah kurban tersebut merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti tidaklah akan dibenarkan dan diterima oleh Allah kecuali kalau memenuhi syarat diterimanya ibadah. Berkorban tidak akan diterima dan dibenarkan oleh Allah kecuali kalau memenuhi syarat diterimanya ibadah. Apa syarat diterimanya ibadah secara umum? Yakni dua atau tiga syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlasu. Mengikhlaskan niat murni semata-mata hanya mengharap pahala Allah. Bukan mengharap pujian. Bukan mengharap supaya kita bisa puas dan seterusnya. Tidak. Namun semata-mata mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman di dalam surat 6, <clears throat> di dalam surat Al-Hajj tentang berkorban. lallahu luhumuha wala dima'uha luhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah. 6. Tidaklah yang sampai kepada Allah adalah daging-daging serta darah yang mereka alirkan. Saya nyembelih sekian, saya nyembelih sekian, sekedar bangga-bangga. Saya bisa meraih daging sekian, bisa membagi daging sekian, sekedar bangga-bangga. Bukan itu yang sampai kepada Allah. Walakin akan tetapi yanaluhu taqwa minkum yang akan sampai kepada Allah ketakwaan dirimu. Apa sifat takwa? Ikhlas dan sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah masyiral muslimin rahimani wa Syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua adalah muwafaqatus sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga ditambahkan sebagian ulama adalah seorang tersebut mukmin atau muslim. Kenapa? Karena kalau bukan seorang muslim, berkorban sebanyak apapun tidaklah akan diterima. Walaupun mungkin saya tidak mengharapkan pujian kalian, saya tidak mengharapkan imbalan balas jasa dan seterusnya. Katanya ikhlas. Ternyata cara yang dilakukan juga mirip seperti yang dicontohkan Nabi, bahkan kadang-kala lebih pas namun ternyata orang tersebut non-muslim. Diterima tidak? Tidak diterima. Karena Allah dengan tegas menyatakan dalam surat Ali Imran 85, "Faman yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan menerima darinya. Berarti seluruh amal kebaikan yang dia lakukan tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah syarat diterimanya ibadah. Ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh seorang yang muslim atau mukmin. Maka marilah kalau keikhlasan tentunya itu berbicara hati. Berbicara hati. Tentunya orang yang akan melakukannya telah mengetahui tentang definisi ikhlas namun prakteknya adalah susah dan kita terus memohon kepada Allah untuk diberi keikhlasan niat. Maka yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Rasul. Bagaimanakah sesuai petunjuk Rasul di dalam berkorban? Inilah yang harus diketahui oleh seorang yang ingin berkorban. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk petunjuk Rasul yang terkait dengan binatang kurban. Maka yang pertama adalah orang yang mau berkorban. Apa hukum korban itu sendiri? Berkorban di hari raya Aid dan hari Tashrik hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menyatakan wajib, sebagian menyatakan sunnah muakkadah. Mereka yang mengatakan wajib karena berpegang dengan ayat Allah Ta'ala Fasalli li kawan har. Dan solatlah kalian dan menyembelih untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni solat idul adha dan menyembelih kur kurban. Kata mereka Allah memerintahkan sebagaimana Allah memerintahkan sholat itu wajib atau tidak? Wajib. Sehingga berkorban juga wajib. Ini pendapat pertama. Namun pendapat ini terbantah dengan pendapat yang kedua sunnah muakkadah. Kenapa? Karena di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelihatannya ayat tersebut adalah wajib namun ternyata memahami Al-Quran diharuskan kita melalui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena as-sunnah merupakan tafsir daripada Al-Quran. Yang menerangkan tentang keumuman ayat sehingga ada yang khusus. Atau kekhususan ayat kemudian diterapkan kepada siapa. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini adalah termasuk kesalahan dan penyimpangan yang sangat fatal ketika seorang yang ingin menafsirkan Al-Quran menolak sunnah hadis-hadis Nabi. Ini kesalahan yang sangat fatal. Sehingga mereka bisa dihukumi sesat dengan sebab menolak sunnah Nabi. Walaupun kelihatannya yang dijabarkan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Namun mereka sesat dengan menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana sunnah Nabi? Datang hadis yang banyak. Yang kumpulan hadis-hadis tersebut menerangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama tinggal di kota Madinah 10 tahun beliau selalu berkurban. Namun ada di antara para sahabat yang tidak berkurban dan tidak dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharuskan untuk berkurban. Berarti dengan demikian menunjukkan sunnahnya muakkadah. Karena kata para ulama mujaradul fi'il yufidul istihbab. Sekedar perbuatan contoh Nabi yang Nabi tidak menekankan keharusan dan mengancam orang yang meninggalkannya, maka ini dihukumi sunnah. Dihukumi sun, sunnah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kurban setiap tahun. 6. Dan bagaimanakah aturan Nabi? Sehingga hukumnya adalah sunnah. Lah kalau sunnah saya ingin berkorban. Maka bagaimana syarat yang harus diperhatikan? Hukum yang sunnah ini dikenakan kepada siapa? Maka diterangkan di dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar tentang syurut masyru'iyatil udhiyah. Syarat ditekankannya atau disyaratkannya udhiyah. Yusannul udhiyah fi haqqi man wajidat fihi syurutul atiyah. Hukum sunnah yang muakadah yang ditekankan tadi. Dikenakan kepada orang-orang yang terkumpul padanya syarat-syarat berikut. Kira-kira wajib atau sunnah untuk kita semua atau bagaimana? Orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut. Yang pertama al-Islam, yaitu orangnya muslim. Oh berarti kalau orang non-muslim tidak diarahkan kepada ini. Ya tidak kita mengatakan loh jenengan sudah kaya raya begitu batinnya kayak kenapa nggak berkorban? Tidak ya. Karena non muslim. Yang kedua, orang tersebut al-bulugh wal aql. Orang tersebut telah balik. Sekarang ada anak kecil. Anak kecil dia ditinggal mati oleh orang tuanya mendapatkan waris yang banyak. Kaya enggak anak kecilnya? Kaya. Oh, kutu korban, kutu korban, suki hura korban. Nah, ini anak masih kecil. Tidak diarahkan kepada dia khitab syar'i. Nah, demikian ya. Nah yang ketiga adalah berakal sehat. Berakal sehat. Lah kalau gila bagaimana? Ada enggak orang gila kaya? Ya, ada orang yang dulunya kaya menjadi gila. Ya. Kekayaannya milik siapa? Ya, milik orang yang gila tadi. Ya. Lah sekarang orang yang dia telah gila, walaupun kaya memiliki harta, apakah diarahkan kepadanya? Engkau harus berkorban? Jawabannya tidak. Jawabannya ti? Tidak. Nah, barakallahu fikum. Dan yang keempat adalah al-istita'ah. Memiliki kemampuan. Memiliki apa? Kemampuan. Bagaimanakah kita memahami kemampuan? Bagaimanakah standar seorang dikatakan memiliki kemampuan? Ya, seorang dikatakan memiliki kemampuan watatahaqqaqu bi an yamlika qimatal udhiyah zaidan an nafaqatihi wa nafaqati man talzamahu nafaqatuhu khilala yaumil aid wa ayyamit tasyrik dikatakan orang tersebut memiliki kemampuan lihatlah yaitu betul-betul terwujud orang tersebut memiliki harta yang bisa dijadikan untuk berkurban memiliki biaya yang bisa dipakai untuk berkurban. Ya. Memiliki binatang yang betul-betul bisa dipakai untuk berkurban. Dengan catatan, namun itu merupakan kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Berupa nafkah. Dan nafkah untuk keluarganya atau menafkahi orang-orang yang wajib di bawah tanggung jawabnya. Ya. Sekarang seorang dia itu bekerja dengan penghasilan sebulan 6 juta. Sementara kambing satu harganya mungkin 2 juta. Berarti kira-kira nek ora korban kepripun nggih? Ya. Mungkin orang janda medit ya, pelit ya masa gajinya 6 juta korban saja kok nggak mau. Orang ini orang yang berilmu. Ternyata orang tersebut dari 6 juta tadi dia hanya saja hanya dia saja yang memiliki penghasilan. Dia harus menghidupi keluarganya, anak dan istrinya yang ada sepuluh. Sehari atau sebulan berapa kebutuhannya? Kebutuhannya adalah dengan makan dan seluruhnya, terus seterusnya, dan biaya listrik, biaya ini seterusnya, semuanya kebutuhannya adalah tiga juta. Sisa berapa? Tiga juta. Ternyata tiga juta karena dia punya cicilan yang harus dipenuhi di hari itu. Berapa cicilannya? Satu juta. Tinggal dua juta, ya. Tinggal dua juta. Yang tidak bisa ditunda, kalau ditunda dia nanti akan kena konsekuensi. Nah, kemudian lagi ternyata dia juga harus merawat ibu atau bapaknya atau keduanya yang sudah sepuh. Bahkan mungkin adik-adiknya harus dia tanggung juga. Oh, ternyata kebutuhannya banyak. Nah, di sini sehingga kita itu harus selalu berhusnudon kepada saudara kita. Ya. Jangan terburu-buru. Orang tersebut Masya Allah ke kantor saja pakai mobil. Ya pakai mobil karena dia tidak bisa pakai motor. Kalau pakai motor ternyata apa? Dadanya sakit dan seterusnya. Mungkin demikian. Nah, oleh karena itu kadangkala sebagian ulama menjadikan mobil merupakan kebutuhan primer. Ya. Kadangkala demikian, ya. Sehingga ketahuilah yang namanya kekayaan bukanlah kekayaan bukanlah di harta. Kekayaan itu tempatnya di hati. Okay? Kekayaan itu tempatnya di hati. Ada orang yang penghasilannya sebulan cuma 2 juta. Namun dia niati, sudahlah. Karena ternyata keluargaku cukup sejuta setengah untuk semuanya sudah. Ini tak tabunglah sebulan 200 ribu. Eh ternyata di hari Aid bisa mencapai 2 juta 400. Ah saya mau cari kambing aja lah yang harganya 1 juta 750. Ya. Sebab kalau sapi saya nggak mampu. Kira-kira ada nggak 1 juta 750 kambing? Wonton nggih? Ya. Ada. Lawang kita juga pernah pas lagi kesempitan mendapatkan harga kambing ya kepeksane kacangan ya harganya cuma satu juta. Ya. ya, alhamdulillah lah. Karena kita tidak mampu yang lebih. Ya, ketika itu, nah, ya sudahlah. Bismillah satu juta kita beli. Harusnya nggak pantas ya, mungkin demikian. Ya kalau orangnya kelong, kelonggaran. Wong mampu yang banyak kau belinya yang kecil. Nah, nanti akan datang pembahasan sifat-sifat binatang kur kurban. Sehingga di sini syaratnya tadi dipenuhi syarat untuk kita kenakan kurban ini, ini jenengan disyaratkan kurban. Kapan? Kalau muslim. Yang kedua, berakal namanya sudah bah, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, punya kemam, kemampuan. Lu jenengan mampu, gajinya saja 6 juta. Eh, dilihat dulu. ya Dilihat dulu. Kadangkala orang itu tidak senang cerita. ya Kelihatannya tenang, ternyata dibalik itu ternyata dia orang yang menanggung nafkah yang sangat besar. Kenapa bisa demikian? Keimanan. Karena dia mampu. Saya insya Allah dengan niatan yang baik mencari nafkah, Allah akan memudahkan semuanya. Nah ini kadang demikian. Ya, Jangan seperti kalau berbeda dengan orang-orang yang kadang tidak perhatian dengan keimanan. Di luar jaim, jaga image ya. Kelihatannya kaya dan seterusnya ternyata di belakang kayane kaya banyak tanggungan. Lah ini kadang demikian. Lah kita pun demikian. Karena sekarang banyak orang yang demikian maka kita pun harus husnuzon kepada saudara-saudara kita. Syukur kita senantiasa mendoakan kebaikan bagi mereka. Nah, ini faedahnya ngaji. Kalau nggak ngaji seneng ngaran-arani nanti, ya. Wah, dia mampu kok nggak kurban. Waduh, wong itu saja yang petani bisa kurban kok. Loh kenapa? Ya karena ngingu wedus lebih dari lima. Ya. Walaupun tidak punya gaji, dia punya kelebihan kambing. Ya. Mudah bagi dia, oh saya korban satulah, masih ada empat. Nah sudah. Yang empat ini tinggal betina-betina, oh bisa manak lagi. Nah ini. Bahkan mungkin dengan korban ternyata manaknya yang biasanya satu jadi dua, yang dua jadi tiga. Mungkin ya. Ini demikian Masya Allah. Jadi inilah para Fikum yang harus kita perhatikan. Karena kurban termasuk bagian dari wujud keimanan kepada Allah sehingga kita pun harus memandang sesuatu dengan ilmu. Wallahu taala alam wa ala bisawab ini wallahu taala ala wa alamu bisawab ini yang mudah kita ambil di sore hari ini baru syarat yang dikenakan kepada orang yang mau berkorban. Dan bagaimana syarat binatang korban yang akan dikorbankan insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan meneruskan syukur mungkin di besok di malam Jumat Jumat. Mudah-mudahan ini yang mudah kita sampaikan. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan tastaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.